Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pembahasan kita terakhir kemarin bahwa wanasu idza matu yub'atsun. Manusia itu apabila dia telah mati dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada yaumul ba'ats wa ba'dal ba'ts. Adapun setelah nanti dia dibangkitkan yuhasabun. Mereka akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan wamataziyun bi'amalihim. Dan mereka akan dibalas oleh Allah dengan amal-amal mereka. Barang siapa yang dia waman kadzdzaba bil Barang siapa yang merustakan al baaf faqad kafar, maka dia telah kafir. Karena sungguhnya al baaf telah dijelaskan panjang lebar oleh Allah dengan segala tanda buktinya za'ama kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir Orang-orang kafir mengingkari dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan Allah. Katakanlah, demi Allah pasti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Kemudian sampaikan pada mereka, pasti mereka akan disampaikan kabar-kabar berita amal mereka. Dan yang seperti itu bagi Allah sangat mudah. Setelah selesai beliau membahas tentang beberapa poin yang berkaitan dengan beberapa peristiwa Ba'dal Mamat, maka beliau membawakan di akhir-akhir risalahnya penegasan tentang fungsi diutusnya para utusan Allah Ta'ala. Beliau katakan, Wa arsalallahu jami'ar rusul mubashirina wa mungzirin. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, semua para utusan. Diutus oleh Allah dalam rangka untuk mubashirin, menyampaikan kabar gembira. Wa mungzirin, dan menyampaikan kabar peringatan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka mentaati Allah, disampaikan kabar gembira tentang pahala, tentang surga, tentang balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wa mundirin sebaliknya menyampaikan kabar peringatan, ancaman azab baik di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang mereka menentang, menyelisihi ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat Allah yang beliau bawakan rusulan mubasysyirin wa li alla yakuna hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah sebagai mubasyirin wa mungdirin yang akan menyampaikan kabar gembira dan akan menyampaikan kabar peringatan. Li alla yakuna linasi 'ala Allah hujjatum ba'da rusul agar mereka nanti tidak lagi memiliki hujah, tidak lagi memiliki alasan setelah diutusnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah bertanya kepada Nabiullah Nuh, "Ya Nuh, hal balakta? Ya Nuh, apa kau sedang kau sampaikan risalahku kepada umatmu?" Apa kata Nabiullah Nuh? "Sudah ya Allah." Lalu Allah tanya kepada kaumnya Nuh, ya kaumnya Nuh, wa ya kaum Nuh. Apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada Anda, kepada kalian semuanya? Apa kata mereka? Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami, ya Rob. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami, ya Rob. Maka Allah tanyakan pada Nuh, ya Nuh siapa saksi Anda, ya Nuh? Muhammad wa ummatuh kata Nuh. Muhammad dan umatnya ya Allah. Sehingga dengan diutusnya para nabi dan para rasul, maka Allah ingin menegakkan hujjah. Ini iqamatul hujjah. Kepada mereka, agar tidak ada alasan lagi buat mereka untuk ini menghindar dari tuntutan Allah yang akan menjatuhkan sanksi-sanksi azab, sanksi-sanksi ancaman yang telah Allah sampaikan. Selain iqamatul hujjah, seperti yang beliau bawakan dalam perkataan beliau tadi. Maka kedatangan Rasul di antaranya dalam rangka tablighu risalah. Dalam rangka menyampaikan risalah Allah Subhanahu tanpa ada yang disembunyikan. Sehingga para nabi membacakan setiap wahyu yang diwahyukan oleh Allah taala menyampaikan kepada mereka, menjelaskan, mengajarkan kepada mereka sehingga tidak ada jalan yang mengantarkan ke surga dan menghindarkan dari neraka kecuali telah diterangkan perkaranya oleh nabi yang diutus dari Allah taala. Demikian pula bahwa kedatangan nabi dalam rangka untuk melakukan tasyiatu nafas. Wa yuzakihim kata Allah kedatangan para nabi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga semua para nabi dalam rangka membersihkan jiwa mereka. Maka setiap perkataan Nabi diantaranya Allah tatakun. Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu taala? Karena takwa merupakan buah daripada tasyiatun nufus. Demikian pula kedatangan para nabi dalam rangka menuntun mereka mendakwahkan yang paling inti dari tugas kehidupan yaitu tauhid. Menegakkan tauhid, membimbing dan menuntun mereka untuk bertauhid, menjadikan totalitas ibadah mereka semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kedatangan para Nabi Allah alaihi salatu wasalam dalam rangka untuk tasdid, dalam rangka untuk meluruskan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah kaumnya. Nabiullah Hud alaihi salatu wasalam dihadapkan pada kaum yang angkuh, yang sombong, dengan kebesaran yang ada pada mereka. Nabiullah Lut menghadapi kaumnya yang rusak dalam penyimpangan seksual hingga Nabiullah Lut bagaimana datang selain menegakkan tauhid, iqamatul hujjah, meluruskan penyimpangan yang sangat menyebar di tengah-tengah mereka. Nabiullah Shu'aib menghadapi kaum yang mereka rusak dalam masalah bisnis, ekonomi, perekonomian, menjadi pembegal, pencuri, penipu. Demikian juga bahwa kedatangan para nabiullah Allah salatu dalam rangka memimpin mereka menuntun kepada jalan yang lebih lurus. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kedatangan para nabi yang merupakan rahmat dari Allah taala yang merupakan hadiah Allah sehingga Rasulullah SAW sendiri dikatakan Ana rahmatul muhda. Saya merupakan rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Karena begitu sangat mulianya kedatangan Rasulullah SAW dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadi kudwah, uswah sehingga memberikan suri teladan bagaimana mewujudkan setiap yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara tugas kerasulan yang layak untuk kita senantiasa bagaimana membuka lebar-lebar penerimaan kita terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, diajarkan Rasul, karena ini adalah hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.